Kemudian salawat serta salam selalu kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini seperti biasa subuh Senin kita akan melanjutkan pembahasan seputar sifat-sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik itu sifat fisik beliau atau sifat budi pekerti beliau ataupun hal-hal yang berhubungan dengan kepribadian beliau atau seputar pakaian, pedang dan macam-macam. Sehingga dengan kita lebih tahu lebih rinci mengenai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat kita tambah cinta, tambah rindu dan tambah untuk selalu mutabaah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai di hadis yang ke-10. Ya, hadis yang ke-10 masih seputar bab tentang fisik beliau Hadis yang ke-10 Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi mengatakan Haddatsana Hannad bin Sari qala haddatsana Abthar bin Al-Qasim an Ash an Ash'ath yakni ibnu Sawar an Abi Ishaq an Jabir bin Samurah qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi lailati ibhiyan wa alaihi hullatun hamra faj'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar falahu wa indi ahsanu minal qamar kata al-Imam Tirmizi haddatsana Hannad Sari memberikan hadis kepada kami Hannad ibnu Sari Hannad ibnu Sari uh, seorang imam seorang yang bergelar hujjah, seorang al-qudwah panutan dan bergelar Zainul Abidin. Hiasannya para para hamba. Kemudian beliau termasuk uh, umur beliau cukup panjang, 91 tahun. Ada cerita yang menarik yang disebutkan oleh para ulama tentang Hannad ibnu Sari. Jadi ulun berusaha setiap perawi itu kalau ada cerita yang baik yang bisa dijadikan teladan maka ulun ceritakan. Hanat Ibnu Sari murid beliau Al-Imam Ahmad bin Salama An-Naisaburi bercerita tentang gurunya Hanat ini. Karena Hanat rahimahullah taala kathirul buka. Hanat rahimahullah taala itu orangnya banyak menangis orangnya mudah menangis, suka menangis, bukan sebaliknya ya, banyak tertawa kada. Katsirul buka, sering menangis. Faraqa yauman minal qira'ati lana. Beliau suatu hari mengosongkan dari membaca Al-Qur'an untuk kami, kata Ahmad bin Salama An-Naisaburi. Fatawaddaa wa jaa'a ilal masjid. Lalu beliau pun berwudu dan datang ke masjid Fasalla ila zawal. Setelah berudu dan datang ke masjid, beliau salat sampai tergelincir matahari. Wa ana ma'ahu fil masjid dan saya bersamanya di masjid. Thumma rojaa ila manzilihi, kemudian beliau pulang ke rumahnya. doa, lalu beliau pun berudu Waja'a fasalla binadh Datang lagi Kemudian salat lagi bersama kami salat salat zuhur. Thumma qama ala rijlaihi yusalli ilal asri, kemudian beliau bangkit di atas kedua kakinya, maksudnya beliau berdiri untuk salat sampai waktu asar. Jadi dari pagi kemudian eh, sebelum zuhur, dari pagi membaca Al-Qur'an sebelum zuhur, kemudian balik ke rumah sebentar, kemudian sholat zuhur bersama kami berjamaah. Kemudian setelah itu sholat sampai waktu asar. Jadi setelah zuhur beliau sholat sunnah sampai asar. Ya. Kita guring lah mbah zuhur. <laughs> Yarfa'u sautahu bil Qur'an, beliau mengangkat suaranya dengan membaca Al-Qur'an. Wa yabki katsiran dan beliau banyak menangis. Ya salat, suaranya dinyaringkan sambil sambil menangis. Thumma, setelah itu waktu sampai sampai waktu salat asar, thumma innahu sallabinal asra. Kemudian beliau salat bersama kami salat asar. Wa akhadha yaqra'u fil mushaf dan beliau mulai membaca Al-Qur'an di mushaf. Jadi sambung terus itu. Sembahyang sunat, salat wajib, sambung lagi salat, setelah asar baru mengaji hatta sholat maghrib sampai sholat maghrib. masya Allah ya. Karena di sini kan diceritakan suatu hari di jazakallahu masya Allah maduna. Kemudian karena beliau kan mengosongkan waktu dari membaca Al-Qur'an untuk kami kata muridnya. Jadi setelah kosong itu beliau isi dengan ibadah salat sunat dan membaca Al-Qur'an. Nah, setelah asar beliau membaca Al-Qur'an sampai masuk waktu maghrib. Qala saya pun berkata si murid tadi Ahmad An-Naisaburi faqultu li ba'di jiranihi saya pun berkata kepada sebagian tetangganya karena tetangga itu lebih tahu tetangga sebelah ma asbarahu 'alal ibadah alangkah sabarnya dia si Hanat tadi dalam beribadah dari pagi membaca Al-Qur'an salat sunnah zuhur setelah zuhur sambung lagi setelah asar sambung lagi ibadah terus Kata muridnya ini kepada tetangganya, alangkah sabarnya dia melaksanakan ibadah. Ya karena ibadah membutuhkan kesabaran. Memerlukan kesabaran. Faqala, maka tetangganya tadi, sebagian tetangga tadi mengatakan, "Hadhihi ibadatuhu bin nahari mundu sab'ina sanah." Ini adalah ibadahnya di siang hari semenjak 70 tahun yang lalu. Jadi siang hari itu salat sunat, baca Al-Quran, salat sunat lagi full seperti itu semenjak 70 tahun yang lalu. Umur beliau panjang ya, 91 tahun. Berarti semenjak beliau sekitar umur 21 tahun, sudah terbiasa siang itu salat sunat dan membaca Al-Quran. Ini di siang hari. Kata tetangganya tadi juga, فَقَيْفَ لَوْ رَأَيْتَ ibadatahu lail. Maka bagaimana seandainya engkau melihat ibadahnya di malam hari. Siangnya seperti itu apalagi di malam di malam hari. Masya Allah. Kemudian kata tetangganya wama ma wajah kot dan beliau termasuk ulama yang tidak tidak menikah ya. Tidak tidak menikah. Di antaranya Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah dan dan, dan yang lainnya. <clears throat> di antara alasan mereka tidak menikah karena sibuk dengan menuntut ilmu dan ibadah. Dan terkadang mereka juga takut apa? Takut tidak takut menikah, takut melalaikan hak istri karena sibuk dengan ibadah dan ilmu. Sampai-sampai ada ulama yang mengarang tentang bab khusus kitab khusus ulama-ulama yang tidak tidak menikah. Al-Uzzab. Judul kitabnya Al-Uzzab, para bujangan, ulama-ulama bujangan <clears throat> yang mereka lebih mendahulukan ilmu daripada menikah. Jadi di situ disebutkan ulama-ulama yang tidak tidak menikah. Jadi sibuk karena ibadah dan menuntut ilmu, ya, bukan berjalanan kada. Memang sibuknya karena hal ibadah dan menuntut ilmu. Kemudian beliau mengatakan qala haddatsana Absar ibnul Qasim memberikan hadis memberikan hadis kepada kami Absar ibnul Qasim kunyah beliau Abu Zabid Al-Kufi seorang imam thiqah meninggal tahun 178 kemudian an as an Ash'ath ya, yakni Ibnu Sawar dari As'ath Ibnu Sawar. Uh, eh, As'ath Ibnu Sawar termasuk rawi Imam Muslim, Tirmidzi, Nasai dan Imam Ibnu Majah tidak berada di Sahih Bukhari ya, Sahih Bukhari dan Imam Abu Dawud. Jadi cuma empat imam saja. An Nabi Ishaq dari Abu Ishaq As-Sabi'i Amr bin Abdullah As-Sabi'i seorang imam, seorang al-hafidh kemudian seorang tabi'in juga dan beliau uh, seorang penuntut ilmu dan kata Ibnul Madini Abu Ishaq ini mempunyai sekitar 30 sampai 40 syekh guru beliau mendengar hadis atau mengambil hadis dari 38 sahabat 38 sahabat baru itu termasuk tabi'in kabir, tabi'in besar ya. Karena banyak mengambil hadis dari tiga para sahabat, 38 sahabat. Dan beliau membaca Al-Qur'an dan menghatamkannya tiap tiga hari sekali. Jadi tiap tiga hari sekali hatam. Tiga hari berarti satu harinya berapa? 10 juz ya. Tiap tiga hari hatam Al-Qur'an. An Jabir bin Samurah dari Jabir bin Samurah salah seorang sahabat yang mulia dan beliau meninggal tahun 76 Hijriah. Jabir bin Abdullah termasuk juga salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Qala beliau mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati ibhyan wa alaihi hullatun hamra'" faj'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar falahu wa indi ahsanu minal qamar. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam rembulan atau malam bulan purnama. Jadi idhiyan itu malam yang terang yang banyak sinar mata sinar bulannya ya malam apa malam bulan purnama ya atau rembulan itu bulan itu bulat, jelas, semuanya nampak dan dia sangat sangat terang. Itu namanya Lailah Idhiyan. Bulannya nampak, kemudian cahayanya sangat sangat banyak. Kata Jabir, saya pernah melihat Rasulullah di malam purnama ya, bisa dikatakan malam bulan purnama. Wa alaihi hullatun hamra dan nabi kita memakai hullah hamra, pakaian yang terdiri dari bagian atas dan bagian bawah. Bagian atasnya namanya rida, bagian bawahnya namanya izar. Hullah dan dia berwarna merah. Belum sebutkan kemarin kalau hullah itu dia tidak murni semuanya merah karena ada larangan Nabi tidak boleh memakai baju berwarna merah. Tapi hullah ini terdiri dari dua potong pakaian tapi dia dicampur dengan warna lain. Sehingga tidak kena larangan. Kalau murni merah maka tidak tidak boleh. Kemudian faja'altu anzuru ilaihi wa ilal komar Maka saya pun mulai memandang nabi dan memandang bulan. Artinya ketika dia melihat Rasul memakai pakaian warna merah di malam bulan purnama, beliau melihat ke arah bulan dan ke arah Rasul. Kemudian falahuwa indi ahsanu minal qamar. Maka sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurutku lebih indah daripada bulan. Daripada bulan bukan bulan biasa ya bulan purnama yang bulatannya itu eh, semuanya nampak dan banyak mengeluarkan cahaya. Maksudnya kata beliau, menurutku beliau Nabi Muhammad lebih indah daripada bulan wajada anna jamalahu sallallahu alaihi wasallam faqa jamalal qamar. Beliau menemukan keindahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melebihi keindahan bulan. Kenapa tidak dikiaskan dengan matahari keindahannya? <laughs> Indah mana matahari dengan bulan? <laughs> Kalau matahari kan kita nggak bisa ngelihat lama ya. Kalau bulan kan bisa lama, kita bisa menikmati keindahan bulan. Kan beda ya. Duduk di bawah bulan eh dan duduk di bawah matahari. Matahari kan kepanasan ya. Kalau di bawah bulan kita makan romantis kayak itu nah di bawah bulan. Beda ya. Jadi keindahannya di sini dibedakan dengan dengan bulan. Bukan terang bulan ya, itu nama. Hadis ini Do'if, didaifkan oleh Syekh Bani Ruhimallahu taala. Kemudian ulun temukan di yang lain eh, komentar yang lain. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Zahabi. Kemudian juga Imam Tirmidzi mengatakan uh, jadi Imam Tirmidzi ini termasuk muridnya Imam Bukhari juga. Jadi dia bertanya kepada Imam Bukhari, Waqala Ayudon. Sa'altu Muhammadan yakni al-Imam Al-Bukhari qultulahu hadis Abi Ishaq an Barra al-mutaqaddim indana raqam 3 wa atau hadis Jabir bin Samurah. Jadi Imam Tirmizi bertanya kepada Al-Imam Bukhari guru beliau Hadis Abu Ishaq dari Al-Barra bin Azib di nomor 3 dan nomor 4 di sini lebih sahih ataukah hadis Jabir bin Samurah yang ini? Yang mana yang lebih sahih? antara hadis Is Abi Ishaq Anil Barra yang di hadis nomor 3 atau hadis Abu Ishaq dari Jabir yang di hadis ini yang mana yang lebih sahih kata Imam Tirmizi bertanya kepada Imam Bukhari Faro'a kilal haditsaini sahihan maka Imam Bukhari berpendapat dua hadis tadi adalah sahih ini di di kitab yang satunya jadi alhamdulillah ada referensi sehingga banyak ya, bukan cuma e, penilaian dari satu satu ulama. Jadi di sini jadi ulun sebutkan dulu nah, ada faidah sedikit. Jadi kadang Pak eh di Arab Saudi itu mencetak kitabnya mengikuti maktutot maktutot itu manuskrip ya. Manuskrip itu bisa langsung tulisan dari imamnya, si pengarangnya atau muridnya. Di sini ulun dapatkan ada makhtutat atau manuskrip. Nah, ini kalian lihat. Jadi percetakan itu berusaha mencetak sebagaimana manuskrip. Manuskrip itu bisa tulisan langsung dari imamnya atau muridnya. Sehingga nanti di, kalau ada seorang ulama yang berusaha untuk mencetak kitab sesuai dengan manuskrip, manuskrip itu ada yang di Eropa, di Spanyol, di India, di macam-macam ya, dia cari. Kemudian dia cetak. Jadi kada ada istilah pemalsuan hadis, ada pemalsuan kitab ya enggak ada. Karena mereka berusaha mencetak itu sesuai manuskrip manuskrip yang ada, langsung dari tulisan tangan imamnya atau muridnya. Kadang kita dengar Arab Saudi memalsukan kitab. Nauzubillah ya. Sedangkan ulamanya terbiasa dengan mencetak kitab sesuai manuskrip. Makhtutat namanya. Kemudian hadis yang ke-11 Imam Tirmizi mengatakan haddatsana Sufyan bin Waqi' qala haddatsana Humaid bin Abdurrahman Ar-Ruasi an Suhair an Abi Ishaq qala sa'ala rajulun Al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhuma akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mithla sayfi qala la bal mithla al-qamar kata Imam Tirmizi memberikan hadis kepada kami Sufyan bin Waqi' Sufyan bin Waqi, Sufyan bin Waqi bin Jarrah ya. Jadi ayahnya seorang seorang ulama besar, seorang imam, guru dari Imam Syafi'i juga. Sufyan anaknya termasuk salah seorang rawi di kitab Imam Tirmidzi sendiri dan di kitab Ibnu Majah. Beliau tidak disebutkan di Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai. Qala beliau mengatakan, haddatsana Humaid bin Abdurrahman Ar-Ruasi memberikan hadis kepada kami Humaid bin Abdurrahman Ar-Ruasi An Zuhair dari Zuhair, Zuhair bin Muawiyah termasuk perawi enam, kutu, enam kitab atau kutubus sitah, ya, termasuk salah satu rawi kitabus sitah. Jadi nama beliau itu ada di Sahih Bukhari, Muslim dan seterusnya. Beliau termasuk kana min awiyatil ilmi al-hafiz al-imam. Salah seorang ulama yang ilmu itu berada di di beliau, di diri beliau, seorang al-hafiz dan seorang al-Imam. Kunyah beliau Abu Khaisamah Zuhair bin Abi bin Muawiyah. An Abi Ishaq As-Sabi'i. Dari Abu Ishaq As-Sabi'i qala beliau mengatakan Sa'ala rajulun al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhuma. Seseorang bertanya kepada Al-Bara bin Azib, salah seorang sahabat jadi dia sahabat, Azidnya juga sahabat. Makanya kita sebutkan radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Karena beliau dan abah beliau dua-duanya sahabat. Bara bin Azib al-Faqihul Kabir, seorang faqih yang mulia yang agung, Abu Imarah al-Ansari, orang orang Madinah. Rawa kathiran, banyak beliau banyak meriwayatkan hadis Bara bin Azib dan beliau banyak ikut serta berperang bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggal tahun 72 Hijriah. Beliau ditanyakan oleh seseorang, "Akan wajah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mithla saifi?" Apakah wajah Rasulullah itu seperti pedang? Apakah wajah Rasulullah itu seperti pedang? Ini ada dua kemungkinan pertanyaan orang ini. Apakah dia bertanya tentang pedang itu kan panjang ya? Apakah beliau itu panjang dalam artian wajah beliau itu panjang seperti pedang? Bukan bulat berarti ya. Atau maksudnya adalah apakah wajah Rasulullah seperti pedang? Maksudnya berkilau, bercahaya. Itu ada dua kemungkinan pertanyaan si orang ini. Apakah wajah Rasulullah itu seperti pedang? Panjangnya, berarti muka Rasulullah itu panjang atau maksudnya seperti pedang itu berkilat bercahaya. Kemudian di sini jawaban Al-Bara luar biasa jawaban beliau. Qala la bal mithlal qamar. Tidak. Bahkan dia seperti bulan. Seperti bulan ini menutup dua kemungkinan tadi, menjawab dua kemungkinan tadi. Berarti kalau dia panjang seperti pedang, Sedangkan Rasulullah itu bulat seperti bulan. Wajah beliau bulat, tapi bulatnya seperti hadis yang sebelumnya, tidak sangat bulat tidak ya. Tapi bulat ada sedikit panjangnya, lonjong lah kalau bahasa kita. Kan wajah itu ada yang bulat ya. Wajah perempuan, wajah laki-laki ada yang bulat, ada yang lonjong. Kemudian juga dia seperti bulan juga menutup kemungkinan bahwasanya wajah Nabi itu juga bercahaya. Jadi apa? Kemungkinan dua tadi sudah terjawab dengan jawaban barok yaitu seperti bulat, berarti wajah beliau itu bulat dan bulatnya tidak terlalu bulat, bulat lonjong dan Nabi wajahnya bercahaya. Jadi dua kemungkinan tadi sudah sudah terjawab dengan jawaban bulan tadi. Ibnu Hajar nah mengatakan di Fathul Bari mensyarahkan hadis ini karena sa'il aroda annahu mithla saifi fituli. Sakan Seakan-akan si penanya menginginkan dengan pertanyaannya bahwasanya wajah Nabi seperti pedang, itu maksudnya dari segi tingginya, maka si Barwa menjawab dengan bahkan muka Nabi seperti bulan. Dalam hal bulatnya, ya, dalam hal bulatnya. Tapi juga wa yuhtamal an yakuna arada mithla saifi fil lam'an wasiqal. Dan juga memungkinkan pertanyaan tadi, apakah wajah Nabi seperti pedang? Itu maksudnya seperti pedang yang berkilat dan mencelang. Mencelang itu bahasa Indonesianya apa? Mengkilat, mengkilat lamaan, mengkilat dan mengkilau ya. Apakah seperti itu kan ada dua kemungkinan. Tapi juga dengan jawaban seperti bulan menunjukkan wajah Nabi itu bulat dan wajah Nabi berkilau atau bersinar. Jadi dua kemungkinan tadi sudah ter, terjawab. Eh, hadis yang tadi hadis yang ke-11 diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian hadis yang ke-12 Belum cepatkan saja Karena terkadang maknanya banyak yang sama ya, Belum cepatkan saja Hadis yang ke-12 Qala Abu Isa At-Tirmidhi Haddathana Abu Dawud Al-Masahifi Sulaiman Ibn Salim Qala Haddathana Nadar Ibn Shumail An Salih Ibn Abil Akhdar An Ibn Shihab An Abi Salamah An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Qala Qala Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadha ka'annama sigha min fiddatin rajul syari Imam Abu Isa eh, Abu Isa Tirmidzi mengatakan memberikan kepada hadis kepada kami Abu Dawud Al-Masahifi Abu Dawud Al-Masahifi uh, catatannya hilang nah. Kita lewatkan saja. Hadatsana Abu Daud Al-Musahifi Sulaiman Ibnu Salim. Qala beliau mengatakan hadatsana An-Nadhr Ibnu Shumail. An-Nadhr Ibnu Shumail eh, salah seorang rawi kutubus sittah. Nama beliau ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan seterusnya. Beliau seorang al-allamah. Jadi ada gelar al-allamah. Artinya apa al-allamah? Al-alimul -al allamah. Banyaklah sering kita mendengar apa artinya al-allamah? Itu namanya kalau bahasa Arab sigot mubalaghah. Sigot mubalaghah. Lafaz yang menunjukkan ada penekanan lebih atau sangat. Jadi kalau al-alim itu orang yang alim, yang berilmu, tapi kalau al-allamah yang diambil dari kata alim juga, al-allamah berarti sangat alim, sangat berilmu. Al-allamah sangat alim, sangat berilmu, seorang imam, seorang al hafidh kunyah beliau Abul Hasan. An Salih bin Abi Al-Akhdar, Salih bin Abi Akhdar. Salih bin Abi Al-Akhdar kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau dhaif, dhaif lemah. An Ibnu Syihab dari Ibnu Syihab. Ibnu Syihab Muhammad bin Muslim bin Ubaidullah bin Abdullah bin Syihab. Salah seorang tabi'in, salah seorang pencetus pembukuan kitab hadis dengan perintah Umar bin Abdul Aziz. Jadi diperintahkan untuk hadis itu dibukukan. Yang diperintahkan adalah dua ulama di zaman tersebut. Yang ulun tahu seingat ulun satu ini Muhammad bin Muslim bin Syekh Az-Zuhri, satunya ulun lupa nama beliau. Pencetus supaya hadis itu dibukukan. Kemudian An Abi Salamah dari Abu Salamah nama beliau Abdullah Abu Salamah kunyah disebutkan nama beliau Abdullah an Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu qala beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadha ka'annama sigha min fiddatin rajul asy'ari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyad putih tapi hadis sebelumnya Bukan berarti putih di sini putih murni tidak, tapi putih bercampur kemerah-merahan. Ka'anna siro min fiddatin. Seakan-akan beliau dibentuk dari dari perak ya, dibentuk dari dari perak. Maksudnya dibentuk dari perak yang mana perak tersebut dia memberikan atau menunjukkan atau menampakkan kilatan dan kilauan ya. Perak menunjukkan kilatan dan kilauan. Rajul syari rambut beliau ikal. Rajul syari rambut beliau ikal. Maksudnya Nabi itu warna kulitnya putih kemerah-merahan, kemudian bercahaya, berkilau seperti perak dan rambut beliau ikal ya. eh, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Hadis ini sahih karena syawahid-syawahidnya banyak. Jadi ada istilah namanya syawahid ya. Syawahid itu e, penguat hadis, penguat penguat hadis. Misalnya ada satu hadis. Kemudian ada syawahidnya, hadis yang semakna yang sama dengan maknanya dengan hadis tersebut. Tapi sahabatnya berbeda. Jadi penguat itu ada istilahnya namanya mutabaat dan syawahid. Kalau syawahid, hadis ini misalnya, ada hadis yang lain yang dia derajatnya jangan sampai sangat lemah, daif yasir, daifnya sedikit atau hasan atau sahih, sehingga dengan hadis yang lain itu hadis ini terangkat menjadi hasan kalau dia daif ya. Terangkat menjadi hasan. Di sini dinilai dengan sahih. Dinilai sahih. Karena syawahidnya banyak, penguatnya banyak yang disahihkan oleh Syekh Bani rahimallahu taala. Kemudian eh, yang terakhir yang cukup panjang, sedikit panjang. Masih lamalah. Hadis yang ke-13 Abu Isa mengatakan haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala akhbarani Al-Laits ibnu Sa'id an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala urdu alayya al-anbiya fa idza Musa alaihi salam darbun minar rijal ka'annahu min rijal shanu'ah wa ra'aitu Isa bin Maryam alaihi salam fa idza aqrabu min man ra'aitu bihi syabahan Urwatu bin Mas'ud wa ra'aitu Ibrahim alaihissalam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan sahibukum ya'ni nafsahu wa ra'aitu Jibril alaihissalam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan dihyah Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmizi di kitab Jami' beliau Imam Tirmizi mengatakan memberikan hadis kepada kami Qutaibah Ibnu Sa'id Qutaibah Ibnu Sa'id gurunya semua imam kutubus sittah Kemudian beliau mengatakan memberikan hadis atau memberikan kabar kepada kami al laith bin Sa'ad Al-Fahmi Abul Harith Al-Misri, orang Mesir. Uh, Ibnu Hajar mengatakan al laith bin Sa'ad ini thiqatun sabtun, thiqah sabtun. Jadi thiqah itu semoga masih ingat, thiqah adalah rawi yang mengumpulkan dua sifat, diharus adil dan dhabit. Adil maksudnya muslim, balik, berakal, selamat dari sebab-sebab kefasikan dan selamat dari sebab-sebab menghancurkan muruah atau wibawa. Ya. Kemudian sabtun, ini setelah juga sabtun. Sabtun itu semakna dengan thiqoh. Sabtun semakna dengan thiqoh Ini penguat saja. Faqihun imamun masyhur, seorang yang faqih, seorang imam yang terkenal Al-Laits bin Sa'ad. An Abi Zubair dari Abu Zubair. Abu Zubair Muhammad bin Muslim bin Tadrus. Jadi ulama rawi itu banyak terkenal dengan kunyah. Bisa dengan kunyah atau dengan gelar. Contoh Al-A'raj ya. Al-A'raj artinya apa? Yang pincang. Yang pincang itu bukan gibah ya, karena beliau terkenal dengan sebutan itu. Al-A'raj, nama beliau Abdurrahman bin Hurmuz. Ada Al-A'mash. A'mash itu penyakit mata, suatu penyakit mata. Nama beliau Sulaiman bin Mahron. Jadi banyak ulama itu rawi terkenal dengan kunyah atau gelar. Dan itu bukan bukan gibah. An Abi Zubair dari Abu Zubair Muhammad bin Muslim bin Tadrus An Jabir bin Abdullah dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma Jabir dan ayahnya Abdullah sahabi ibnu sahabi beliau sahabat ayahnya juga sahabat An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Uridu alayyal anbiya, diperlihatkan kepadaku para nabi. Di sini ada dua kemungkinan. Ketika beliau di Baitul Maqdis, Isra atau ketika beliau di di langit ya, di di langit. Dan disebutkan kemungkinan, terkuatnya beliau ini berada di di langit ya, ketika diperlihatkan para para nabi. Faida Musa alaihissalam dorbun minar rijal. Ini hadis yang ke-13. Maka aku melihat Nabi Musa alaihissalam itu dorbun minar rijal. Di sini diterjemah di, di kitab ini, di buku ini diterjemahkan dengan seakan-akan dia adalah eh, aku melihat Musa adalah seorang laki-laki yang kuat, yang kuat kokoh fisiknya. Kalau di sini Syekh Abdul menterjemahkan mengartikan dorbun minar rijal Nabi Musa itu dorbun minar rijal maksudnya wasatun bainar rijal fi tulihi wa fi qamatihi wa fi jismihi salam. Ketika saya didatangkan para nabi didatangkan kepadaku, saya melihat Nabi Musa itu dia postur tingginya dan tegaknya itu sedang, tidak pendek dan tidak terlalu tinggi. Posturnya sedang, disimnya juga sedang, tidak gemuk dan tidak kurus. Ya. Fisik Nabi Musa, ka'annahu min rijali syanu'ah. Seakan-akan beliau dari orang-orang syanu'ah. Syanu'ah itu nama kabilah Yaman, kabilah yang berasal dari Yaman. Yang mana fisik orang-orang syanu'ah, kabilah Yaman, itu terkenal dengan kuat dan fisiknya lurus. Fisiknya kokoh, eh, tidak kokoh. Dan uh, fisiknya bagus. Ya fisiknya bagus. Jadi seakan-akan Nabi Musa itu dari kabilah Syanu'ah. Yang mana kabilah Syanu'ah orangnya fisiknya bagus, kemudian terkenal dengan kuat dan kokoh fisiknya. Kemudian Ka'anna e, Warai itu Isa bin Maryam alaihissalam dan juga saya melihat Isa bin Maryam alaihissalam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Urwah bin Mas'ud Nabi Isa tadi dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat adalah Urwah bin Mas'ud, sahabat beliau. Jadi kata beliau Nabi Isa itu mirip dengan Urwah bin Mas'ud. Kemudian wa ra'aitu Ibrahim alaihissalam faida akrabu aqrabu man ra'aitu bihi syabahan sahibukum yakni nafsah. Aku juga melihat Nabi Ibrahim alaihissalam dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat adalah sahabat kalian sendiri. Maksudnya Nabi mengatakan sahabat kalian sendiri yaitu diri beliau, Nabi sendiri. Jadi Nabi Ibrahim itu mirip dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, wa raaitu Jibril alaihissalam Faida idza man raaitu syabahan dihyah. Dan aku juga melihat Jibril alaihissalam. Jadi melihat Jibril ini bentuknya bukan bentuk asli Jibril ya. Tapi Jibril pernah atau beberapa, beberapa kali menemui Nabi dalam bentuk sahabat, salah seorang sahabat yang paling tampan. Aku juga melihat Jibril alaihissalam dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat adalah Dihyah. Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Jadi ini sahabat yang tampan, yang bungas ya. Karena ada beberapa sahabat yang terkena ketampanannya. Di antaranya adalah Dih. Jadi ada orang yang membandingkan sahabat. Yang paling tampan sahabat itu katanya adalah Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Kemudian sahabat yang lain menimpal. Bukan, tapi ada yang namanya Dihyah Al-Kalbi yang mana malaikat Jibril menyerupai dengan bentuk beliau. Kan uh, malaikat Jibril uh, para malaikat ya ketika mereka dengan izin Allah berubah bentuk seperti manusia, maka dengan manusia yang bentuknya bagus, indah tampannya. Contohnya misalnya ketika Nabi Lut alaihissalam didatangi dua malaikat untuk mengazab kaumnya. Yang datangkan dua malaikat tampan ya, bungas. Sehingga kaum yang yang apa? Yang mereka itu e, suka laki-laki kan menggila-gila ya, tergila-gila ya. Sehingga mereka mengepung rumahnya Nabi Lut supaya dua orang tampan malaikat tadi yang mereka tidak tahu itu adalah malaikat supaya ditinggalkan untuk kami ya. Dan juga di sini pernah juga eh, malaikat Jibril ketika bertemu dengan Nabi dengan postur laki-laki yang tampan yaitu dia Al-Kalbi. Di antara Jarir bin Abdullah Al-Bajali, kemudian Dihya Al-Kalbi, satu lagi Fadl bin Abbas. Al-Fadl bin Abbas, saudaranya Ibnu Abbas, itu termasuk sahabat-sahabat yang yang tampan belum bacakan di syarahnya si Abdul Razak. Diyah ay al-Kalbi radhiyallahu taala anhu wa kana min ajlis min ajmalis sahabah. Diyah al-Kalbi adalah termasuk yang paling tampan dari kalangan para sahabat. Wakana Jibril wakana Jibril idza atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala surati Bashar ya'tihi ahyanan ala surati Diyah al-Kalbi radhiyallahu taala anhu. Dan Jibril apabila bertemu atau datang kepada Rasulullah SAW dalam bentuk manusia, dia datang menemui Nabi kadang-kadang dalam bentuk dihyah al-kalbi karena seorang pemuda yang yang tampan. Hadis yang ke-13 yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi di kitab Jami' beliau. Ini yang bisa ulun sampaikan. Jadi waktu isyrok sudah sudah lewat ya. Jadi subuhnya sungsung benar. subuhnya jam 4.41, waktu isyroknya di sini aplikasi HP jam 5.59. Ya tambah sekitar 15 menit atau 20 menit. Ini sudah 6.15 sudah sampai waktu isyrok. Jadi eh, ini yang bisa ulun sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan eh, ini masih dua hadis lagi ya seputar fisik baru nanti bab yang baru tentang khatamin nubuwah, tanda atau cap kenabian. Apa saja hadisnya insya Allah nanti kita sambung di minggu depan insya Allah subhanahu insya Allah taala.